Mudah-mudahan aktivitas kita di sore hari ini dijadikan oleh Allah sebagai tabungan akhirat kita. Kita lanjutkan kajian kita kita bertauhid yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'atan. Qala al-muallif rahimahullah Babus syafa'ah Bab as Jadi kita akan membahas tentang Bab syafa'at Syafa'at itu Dulu sudah pernah saya sampaikan tolabul khairi lil ghairi Memohon Kebaikan Bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Itu syafaat. Rasulullah memberi syafaat artinya Rasulullah memohon kepada Allah untuk menolong umatnya. Jadi syafaat. Jadi syafaat itu bukan berarti Rasulullah yang memiliki pertolongan. Rasulullah nggak bisa mengeluarkan orang dari neraka masuk surga nggak bisa. Tapi Rasulullah memberi syafaat. Artinya Rasulullah mohon dulu sama Allah supaya menolong siapa tadi? Umatnya. Di syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah untuk menolong umat. Wa qaulullahi azza wa jalla firman Allah taala وأنذر به الذين يخافون أن an إلى ربهم rabbihim لهم من دونه duni ولا شفيع. dan berikan peringatan dengannya kepada orang-orang yang takut untuk digiring kepada maksyar kepada Tuhan mereka sedangkan mereka tidak memiliki penolong dan memiliki pemberi syafaat. Wa dan firman Allah dalam surat Zumar ayat 44 Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan hanyalah milik Allah seluruhnya syafaat. Jadi syafaat itu yang punya siapa? Allah, bukan nabi. Nabi itu apa? Mohon. Kalau diizinkan baru bisa. Surat Zumar ayat berapa tadi? Empat. Kul katakanlah lillahi kepunyakan Allah. as syafaat syafaat jamia semuanya. Semua syafaat itu milik Allah. Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 255 Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Dan siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa bi idzni kecuali seizin Allah. Jadi nggak bisa yang nggak bisa atau tidak ada yang mampu memberi syafaat di sisi Allah kecuali apa? Seizin Allah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Dan berapa banyak para malaikat di langit-langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun illa kecuali mim ba'di an Allah sesudah diberi izin oleh Allah. Berarti syafaat bisa memberi syafaat. Eh, berarti Malaikat bisa memberi syafaat apa tidak? Bisa, tapi seizin bisa, tapi seizin liman yasha'u wa yarba bagi orang yang dikendaki dan diridhoi. Saya baca dulu nanti saya terangkan. Dan surat Saba, "Kulid'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh." Kul katakanlah Udu'ul ladina za'amtum Panggillah orang-orang yang kalian Mengira selain Allah Yang memiliki Sebiji darah apa kekuasaan di langit maupun di di bumi yang tidak memiliki eh, apa yang tidak memiliki sedikit pun ya, meskipun sebesar biji sawi ya baik di langit maupun di bumi Wakala Abu Abbas dan kalau Abu Abbas nafallahu amma siwahu kullu ma yata'allaq bil musyrikun Allah telah meniadakan amma siwahu apa saja yang selainnya ya ta'allaqu bil musyrikin yang orang-orang musyrik itu bergantung kepadanya seperti syafaatnya apa namanya benda-benda yang dikeramatkan fanafan yakuna li ghairihi mulkun dan Allah pun meniadakan ya kekuasaan untuk selainnya. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Au yakuna aunan lillah atau penolong bagi Allah. Walam yabqa illa syafa'ah dan tidaklah tersisa kecuali syafaat. Fabayyana anna la tanfa'u illa liman adina lahu rabb dan sesungguhnya syafaat itu tidak bermanfaat kecuali atas izin Allah. Sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 28 wala yaswauna illa liman irtadha dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali hanya yang dapat ridho. Sampai sini dulu saya terangkan. Intinya kan izin sama ri ridho kan gitu kan izin sama ridho. Syafaat itu ada. Itu kesimpulan pertama. Orang Islam harus sunnah wal jamaah harus meyakini adanya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ukhtirtu baina syafa'a wa baina an yadkhul satru ummati al jannah." Kata Rasulullah, aku diberi dua pilihan oleh Allah. Yang pertama syafaat. Pilihan yang kedua separuh umatku masuk surga. Separuh umat Nabi masuk surga. Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi Rasul diberi pilihan syafaat atau separuh umatnya Nabi masuk surga. Kata Nabi, tu syafaat Aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat itu lebih umum dan lebih menyeluruh. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadrunaha lil muttaqin?" Wahai sahabatku, apakah kalian mengira syafaatku itu diberikan kepada orang yang bertakwa Apakah kalian mengira syafaat itu aku berikan kepada orang yang bertakwa? Hah? Eh? Tidak. Balil mudnibin al mutalawisin al khottoin. Justru syafaatku itu aku berikan kepada al khotoin orang-orang yang berbuat dosa. Al mutalawisin orang yang berlumuran dengan kesalahan. Justru yang dapat syafaat itu orang-orang yang berdosa itu. Berarti umatnya Nabi ini meskipun maksiatnya kayak apa-apa selama dia jadi umatnya Nabi dapat syafaat apa tidak? Minuman keras, zina, judi tetap dapat syafaat Nabi. Tapi ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya kan enak saja. Syaratnya ini harus ditulis. Jadi ada jaminan dari Rasulullah bahwa kita ini dapat syafaat. Ya, dapat syafaat. Rasulullah mengatakan, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang yang bertakwa? Sahabat Jian Dijawab sama Nabi, balil muznibin. Justru syafaatku itu para orang-orang yang berdosa. Berarti orang yang berdosa sekalipun umat Nabi ini tetap dapat Dengan syarat. Ada syaratnya. Syarat yang pertama Iznullah li syafi Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dulu dari Allah Itu syarat pertama Dalilnya Coba dibuka lagi tadi Yang kita baca bersama tadi Surat Al-Baqarah 255 aslinya syafaat itu kan hanya milik Allah, betul? Tapi Allah kasih kecualian ada yang bisa. Siapa yang bisa itu? Al-Baqarah ayat 255. Pertama, Az-Zumar ayat 44 dibuka sudah ketemu? Az-Zumar 44 Allah mengatakan, "Kul katakanlah lillahi hanya kepunyakan Allah syafaat semuanya, hanya milik Allah." Tapi dalam dalam Al-Baqarah 22 ada pengecualian. Ya, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali apa? Seizin Allah. Artinya kalau kalau seizin Allah berarti bi bisa. Syarat pertama, orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Dan sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Orang pelaku maksiat, orang-orang kafir, orang durjana, ketika di padang masyar itu ketakutan nanti. Bingung dia. Saking bingungnya ada yang ngomong, kita harus datang ke Nabi Adam. Mereka berbondong-bondong nih ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi. Al-yawma ghadiba rabbi ghadaban syadida. Pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka melebihi murkanya hari ini. Aku gak bisa luluh galinya, Karena dulu aku sudah makan buah terlarang. Gak bisa Nabi aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perhatikan, nih tadi lupa gak kebaca, perhatikan. Likulli nabiyin dakwatun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang pasti diijabahi oleh Allah. Semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mempunyai satu doa yang pasti diijabahi oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu tapi setiap nabi, semua nabi sudah menggunakan doa mustajabahnya masing-masing. Tidak ada yang tersisa. Semuanya sudah dipakai. Illa anak kecuali aku. Ya, kecuali aku. Inni ikhtabatu syafa inni ikhtabatu dakwati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sengaja aku simpan doa pamungkasku untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Semua nabi memiliki apa? Doa. Sudah dipakai semua. Kecuali Nabi Muhammad. Sengaja disimpan doa ini. Untuk apa? Memberi syafaat pada umat. Makanya kita dapat jaminan dari Rasulullah. Syafaat. Ini syarat yang pertama tadi. Orang yang memberi syafaat dapat izin. Mereka datang ke Nabi Adam, Nabi Adam nggak sanggup, pergilah ke Nabi Nuh. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus ke umat manusia. Berikan syafaatmu kepada kami, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi. Tidak bisa. Al-yawma khutiba rabbi khutuban pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka, lebih murkanya hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Karena dulu aku sudah pernah berdoa hingga Allah kirimkan banjir bandang menghempaskan umat. Aku gak bisa. Berangkatlah menuju Nabi Ibrahim. Mereka berbuat sama, permintaannya sama. Wahai Nabi Ibrahim, berikan syafaat sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Ibrahim mengatakan nafsi nafsi. Al-yawm ghadiba rabbi ghadaban syadida. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi murkanya hari ini. Aku nggak bisa nolong kalian. Karena dulu aku pernah berbohong tiga kali. Pergilah kepada Musa. Musa pun sama, aku nggak bisa. Karena aku dulu pernah membunuh nyawa. Pergilah ke Isa. Nabi Isa pun nggak sanggup. Sampai Nabi Isa mengatakan pergilah ke Muhammad. Akhirul Anbiya, Khatimul Anbiya Ilmaruf Salim. Rasul yang paling datang ke Nabi Muhammad. Kemudian, kemudian Nabi Muhammad bersujud di depan arsh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa rosak wahai Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'ta, mintalah aku kabulkan. Syafi' tusaffa, keluarkan syafaatmu, aku perkenankan syafaat." Jadi syarat pertama orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Nabi-nabi tadi dapat izin apa enggak? Dalam syafaat ini tidak bisa. Syafaat agung namanya ini. Tapi dalam syafaat-syafaat yang lain nabi-nabi tadi bisa. Tapi dalam syafaat yang ini nggak bisa. Ini syafaat khusus bagi Nabi Muhammad. Kalau syafaat yang lain bisa, jangankan Nabi orang soleh saja bisa memberi syafaat. Ya you masih ingat orang soleh masuk surga pertama kali yang ditanyakan? Masih ingat? Sudah sering saya sampaikan ini. Orang soleh masuk surga pertama kali yang ditanyakan ke Allah, Pak. Temanku dulu mana? Disuruh, boleh memberi syafaat. Tapi khusus bagi syafaat ini nggak bisa kecuali siapa? Rasul. Tapi intinya kembali lagi, syarat pertama dari syafaat tadi apa? Orang yang memberi syafaat apa? Harus dapat izin. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 255. Syarat yang kedua, jadi hadis sini ada dua ya, surat Al-Baqarah 255 sama hadis yang saya baca tadi itu. Panjang hadisnya itu saya singkat aja. Syarat yang nomor dua, yang diberi syafaat harus dapat ridho. Syarat nomor dua yang memberi syafaat harus dapat izin, yang diberi syafaat harus dapat ridho. Dalilnya mana? Ada tuh. Surat Al-Anbiya ayat 28 dibaca. Sudah ketemu? Wala yasma'una illa liman Dan mereka itu tidak bisa memberi syafaat kecuali orang yang mendapat ridho. Ya. Betul? Tapi ada satu ayat yang menggabungkan dua syarat ini. Surat An-Najm ayat 26. Izin dan ridho disebutkan jadi satu. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'an illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u wa yardha. Sudah ketemu? kecuali setelah diizinkan Allah dan diridho. Jadi surat dalil tentang izin itu surat Al-Baqarah tentang An-Najm ayat 26. Adapun dalil tentang orang yang diberi syafaat harus diridhoi surat Al-Anbiya ayat 28. Sudah jelas? Ah. Jadi yang orang yang memberi syafaat harus dapat ridho, harus dapat apa? Izin. Tidak diizinkan Allah tidak bisa. Nabi Adam aja tidak bisa. Nabi Nuh saja nggak bisa. Kalau tidak dapat izin. Syarat yang kedua, memang Nabi dapat izin. Tapi masalahnya apakah orang yang akan diberi syafaat dapat ridho benda? Paham? Rasul memang dapat izin. Tapi masalahnya orang yang akan diberi Nabi ini diridhoi Allah atau tidak? Dan syarat untuk diridhoi Allah yang pertama adalah ahlu tauhid. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, perhatikan ada yang bertanya nih. Ya Rasulullah, man as'alun man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi, as'adun nasi bisafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku adalah man yaitu orang-orang qala mengatakan la ilaha illallah khalisan fi qalbi tulus murni jernih dari hatinya Gak sekedar ngomong tapi murni Gak boleh ada kesirikan. gak boleh ada dogon. gak boleh ada klenik gak boleh boleh ada penyembahan ketergantungan kepada selain Allah. Itu diri diridhoi. Meskipun dia melakukan kesalahan selama ini tidak melakukan kesyirikan, tauhidnya benar, diridhoi. Itu, itu syarat ridho yang pertama. Ini berarti kan syaratnya tadi kan ada dua. Izin sama ridho. Lah ridho ini ada syaratnya juga. Syarat yang pertama tadi apa? Tauhid. Syarat yang kedua mutabaatu sunnah, sunnah, ittiba'us sunnah. Harus mengikuti sunnah. Tauhid artinya ikhlas, mengikuti sunnah artinya meninggalkan bid'ah. Orang meninggalkan bid'ah nggak bisa dapat siapa. Orang apa? Orang menjalankan bid'ah ya nggak bisa dapat syafaat. Makanya harus ittiba kepada Nabi. Nanti pada hari kiamat Nanti pada hari kiamat manusia umat Islam ini memiliki tanda untuk dikenali menjadi umatnya Nabi. Apa tandanya? Hmm? Umat Islam ini pak Yang benar-benar umatnya Nabi ini Nanti di padang masar itu ada tandanya Sehingga Nabi ini kenal apa? Hah? Wajahnya ini berseri-seri karena bekas air. Meskipun orangnya dulu hitam, nanti di padang masyarakat kelihatan. Itu umatnya Nabi. Tapi ahli bid'ah burung. Mana dalilnya? Oh iya, mana? Kan sudah saya sampaikan di sini. Dalilnya surat Ali Imran ayat 106. Ali Imran ayat 106. Tulis saja dulu ya, nggak usah dicari nanti di rumah. Al Ali Imran yang berapa tadi? 106. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri. Pada masyar ada wajah yang putih-putih berseri-seri. Wa taswaddu wujuh dan ada wajah yang hitam kelam. Ada wajah yang gelap-gelap-gelap tak bisa dilihat. Saman buka tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, wajah hitam kelam adalah wajahnya ahli bid'ah. Wajah yang hitam kelam adalah wajahnya ahli bid'ah. Makanya nanti mereka itu masuk ke telaganya Nabi. Kan gitu kan? Setelah dari daripada masar mereka datang ke telaganya Nabi kehausan, pengen minum, pengen ketemu dan kita ini ditunggu Nabi di telaganya. Rasulullah mengatakan aku tunggu kalian di telagaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menemui Nabi di telaga. Tapi ada syaratnya masuk telaga Nabi. Orang-orang ini berbondong-bondong masuk ke telaga Nabi setelah dari padang kepanasan. Masuk ke telaga Nabi. Semua orang masuk. Maka Rasulullah menyambut kita di sana. Tiba-tiba ada sebagian orang yang ngaku umatnya Nabi diusir. Tak boleh masuk. Disuruh pergi, pergi gitu. Diusir sama para malaikat. Tak boleh masuk. Rasulullah melihat kejadian itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ya Rabbi ummati ummati, Ya Allah itu umatku, umatku Ya Allah biarkan dia masuk. Riwayat Imam Bukhari. Terus dikatakan kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu nggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggalmu. Kata Nabi kan wa aman ya isminkum ba'di. Kalau kalian nanti hidup setelah aku mati. Wasiatnya Nabi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai. Pegang teguh apa? Ajaranku dan ajaran sahabatku wa iyyakum mamudzadzatil umur. Jauhilah perkara baru dalam agama. Itu wasiat terakhirnya Nabi. Tak boleh ngelakoni sing aneh-aneh dalam agama ini. Makanya ketika ya Allah umatku ya Allah biarkan dia masuk. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad kamu nggak tahu apa yang mereka jajarkan sebenarnya jadi ini. Nggak tahu. Yang mereka apa? Ada ahdasu. Muhdas. Apa artinya muhdas? Perkara baru yang tidak dicontohkan. Nanti pada hari kiamat orang itu kalau menjalin syirat. Jadi syirat. Ngerti syirat Pak ya? Syirat itu bahasa kita bahasa apa? Jembatan. Di dalamnya di jahannam. Jizrun yudrab ala jahannam. Jembatan yang ditaruh di atas neraka jahanam yang menganga. Sirot, Ada yang larinya cepat secepat kedipan mata. Coba sama ketip. Loh, langsung masuk surga. Tep, langsung masuk surga. Saking cepetnya. Ada yang seperti apa? Kilat selamat selamat set langsung masuk surga. Ada yang seperti angin kencang masuk surga. Ada yang seperti kuda pacu. Ada yang seperti kuda biasa, ada yang seperti burung, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak dan ada yang tertatih-tatih. Ketika kaum muslimin lewat ke sirot itu, sampean tahu Rasulullah dari mana? Rasulullah di mana? Hmm? Belum surga karena ini kan bareng-bareng sama umatnya. Rasulullah yang buka. Ketika umatnya nyebrang itu Rasulullah di mana? Rasulullah di ujung dan Rasulullah mengatakan ya Rabbi salim salim ya Allah selamatkan selamatkan ya Allah masalahnya apakah mereka selamat semua meskipun Rasulullah memberi syafaat apa ini Tadi kan pengertian syafaat itu kan memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Ketika Rasulullah ditelaga, Rasulullah minta untuk dirinya atau untuk umatnya. Apakah pasti dikasih? Tidak juga. Tergantung diri doi apa? Tidak. Lah doi tadi satu, tauhid dua, kecuali satu orang. Orang nggak tauhid tapi dapat syafaat. Siapa? Hah? Abu Talib doang. Itu pun nggak masuk surga. Satu-satunya orang yang pengecualian. Pengecualian. Rasulullah SAW datang ke Abu Talib. Ketika sakaratul maut. Rasulullah bergegas. Karena dia yang membackup Rasulullah. Ketika Rasulullah diutus. Ketika nerima wahyu di Gua Hiro. Ya. Terus dia ke Khadijah ketakutan dibawa ke siapa? ke Waroko, pendeta Nasrani yang Muslim itu loh. Dikasih kabar bahwa kau adalah seorang nabi. Tidaklah orang yang membawa seperti kamu bawa kecuali kamu akan diusir dari kaummu. Kau akan diusir nanti. Kaget Nabi Muhammad karena selama ini Nabi Muhammad dicintai sama Quraisy. Aku diusir kan gitu. Kata kata siapa? Waroko benar. Nanti kamu akan diusir. Seandainya umurku panjang, aku akan membela mu. Ternyata mati Waroko. Terus turun ayat ya wa an, e, turun ayat yang e, ya ayyul mudatsir kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah, kasih peringatan. Maka Nabi mengumpulkan Bani Hashim keluarganya. Abu Talib, Abu Jahal, eh mohon maaf, Abu Talib, Bulahab Hamzah, Ja'far, Ali, terus siapa lagi? Hamzah bin Abdul Talib, Abbas, Abu Talib, pokoknya paman-pamannya, ponakan-ponakannya, bibi dikumpulkan semua dikumpulkan semua. Kemudian dikatakan bahwa sungguhnya seorang pemimpin tidak akan menipu kaumnya. Sungguhnya aku, wahai paman-pamanku, adalah nabi yang diutus kepada kali-kalian. Antum tahu apa jawabannya Abu Talib? Wallahi, aku senang dengan dakwamu. Aku akan membackup dakwamu. Tidak ada yang mampu melukai dirimu. Hanya saja aku gak bisa meninggalkan agamanya nenek moyang. Aku tahu bener ini, bener ini. Abu Tol Abu Lahab ngomong dari pajak konakan kita ini dibunuh oleh, oleh, oleh orang lain di luar lebih baik kita yang mencegah di backup sama Rasulullah ini sama sama Abu Talib ini tidak disentuh sama orang kafir gak ada yang berani sama Abu Talib datang gak digobri sama Abu Talib pulang lagi datang lagi ngerayu Gagal. Sampai ketiga nih. Eh, yang kedua ngomong orang-orang Quraisy, wahai Abu Talib gini aja. Saya akan kasih kamu anak yang lebih ganteng, lebih gagah daripada Muhammad. Kami biarkan Muhammad kami bunuh. Sebagai gantinya tak kasih anak kami yang lebih hebat, lebih ganteng. Karena kata Abu Talib, kata Abu Talib ini adalah penawaran yang ini adalah penawaran yang menggelikan. Bagaimana aku kasihkan anakku padamu untuk kau kebunuh? Sedangkan, sedangkan kau kasihkan kepadaku anak yang aku hidupkan, yang aku kasih makan setiap hari. Paham maksudnya? Tidak bisa. Pulang lagi. Sampai ketiga diancam Abu Thalib. Itu pun tidak bergeming. Sampai wafat tidak menyerahkan ponakannya. Makanya ketika Sakartul maut Rasulullah ini langsung mendatangi pamannya. Setelah di depan uh, paman beliau yang sedang, sedang Sakartul maut sudah kedahuluan Rasulullah sama Abu Jahal. Abu Jahal sudah di tempat itu. Maka Rasulullah melihat pamannya sudah tersengal-sengal. Nafasnya sudah mulai sulit. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pamannya, Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biya indallahi yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah membelamu di depan Allah pada hari kiamat nanti. Abu Jahal menimpali Abu Jahal bukan Abu Lahab loh ini. Abu Jahal beda. Kalau Abu Lahab kan saudaranya Abu Abu Talib. Kalau ini Abu Jahal, temannya Abu Talib. Abu Jahal mengatakan atar gobu ya Abdul Muttalib atar gobu an millati Abdul Muttalib wahai Abu Talib apakah engkau akan meninggalkan agamanya bapamu Abdul Muttalib bingung Diulangi lagi sama Nabi, paman ucapkan paman, sebelum terlambat kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Abu Jahal ngulangi lagi apa kau akan meninggalkan agama bapakmu? Bingung. Bingung sampai mau mati ngomong, aku berada di agamanya Abdul Muttalib Mati. Sedih loh Aku akan mendoakanmu paman selama aku tidak dilarang. Langsung turun ayat. Dilarang doakan pamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Yang dapat syafaat itu pun syafaatnya bukan menyelamatkan, tapi apa? meringankan dan gak bisa setelah itu kecuali Abu Talib saja. Bisa jadi itu ada keyakinan dalam hatinya Abu Talib tentang kebenaran Allah. Allah Allah kita nggak tahu. Ya, seperti Heraklius, tahu ceritanya Heraklius, tapi jangan sekarang, nggak selesai selesai. Ah, kembali ke materi. Berarti syaratnya ada berapa tadi? Dua. Yang pertama, tauhid yang kedua, Bukan syaratnya itu ada dua. Pertama yang memberi syafaat dapat izin. Yang kedua yang diberi syafaat dapat ridho. Lah diberi ridho pun ada syaratnya. Syaratnya asyhadu alla ilaha illallah tauhid. Syarat yang kedua Muhammad Rasulullah artinya ittiba. Tanpa itu nggak bisa dapat syafaat. Ya. Kemudian syafaat itu ada dua. Syafaat manfiyah dan syafaat sabita syafaat yang ditiadakan oleh Islam yaitu yaitu syafaatnya orang-orang kafir dan ada syafaat yang ditetapkan dalam Islam yaitu syafaatnya untuk orang-orang yang beriman. Nanti akan saya terangkan. Atau di pelajaran nanti ada, di pelajaran penting nanti ada. Kita lanjutkan bacanya. Fahadhi syafa'atu allati nuhal musyrikun hiya muntafiya yaumal qiyamah. Dan syafaat maka syafaat ini yaitu syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik maka ini adalah syafaat yang muntafiyah syafaat yang ditiadakan tidak ada seperti orang kafir ketika dinasihati sama para nabi kenapa kalian nyembah patung Nah, kenapa kalian kok menyembah patung? Mereka mengatakan haula una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami pada hari kiamat. Hama. Kenapa kalian kok nyembah orang-orang soleh dalam kubur? Mereka ini yang nanti akan apa? beri syafaat untuk kita. Sama. Ini namanya syafaat muntafiyah. Syafaat yang tidak ada. Nggak tahu diartikan apa di situ. Syafaat yang muntafiyah yaumal kiamah. Syafaat yang ditiadakan pada hari kiamat. nggak tahu artinya apa situ. Hah? loh, loh, kok enggak ada. Pinjam. Ada gini tuh. 64 nomor 64 terakhir itu loh. Nomor nomor 64 yang paling akhir. Syafaat yang diperkirakan oleh orang musyrik inilah syafaat yang tidak ada pada hari kiamat. Hah? Iya. Ada berarti ya? Loh, tidak ada. Iya, iya, iya. Yang tidak ada itu maksudnya itunya, bukan nggak ada tulisannya. Ya, betul, betul annahu ya'ti fayasjudu li fayahmaduhu kama Al Quran sebagaimana yang dinafikan oleh Al-Quran dan Rasulullah telah mengabarkan pada hari kiamat nanti Rasulullah sujud layak dak syafaat awalan Rasulullah tidak memberi syafaat terlebih dahulu tapi Rasulullah sujud dulu Yang tadi saya terangkan tadi dulu ya masih ingat Rasulullah sujud setelah itu Allah dikatakan kepada Nabi Muhammad irfa roksaka angkatlah kepalamu wahai Muhammad kul tasma ucapkan akan didengarkan. Sal mintalah tuto akan dikasih. Wasfa tusaffa berikan syafaatmu dan Allah akan perkenankan syafaatmu. Makalah Abu Hurairah. ya ini juga ada tadi sudah saya baca. Man asadun nasi bi syafaatika yaumal kiamat Ya Rasulullah siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Dijawab sama Nabi, Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup mengucapkan tapi apa? Khalisan min qalbi, ikhlas, tulus, murni, jernih dari hatinya. Fatil kasafa'ali ahli ikhlas. Ini adalah syafaat untuk orang yang ikhlas. Biidnillah dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah dan tidak diperoleh bagi orang yang menyekutukan <coughs> Allah Subhanahu wa taala. وحقيقته أن الله سبحانه والذي يتفضل على أهل الإخلاص dan kenyataannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya kepada ahli ikhlas. Fayaghfaru lahum biwasitati du'a iman adina lau an yasfa. Dan Allah akan mengampuni dosa mereka dengan perantara doanya orang-orang yang diberi syafaat. Doanya Nabi, doanya teman soleh, Doanya siapa lagi? Mujahid yang mati di di fisabilillah itu boleh. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud untuk dimuliakan dan memperoleh kedudukan yang mulia. Makanya Pak, kita kalau pengen dapat syafaat Nabi, dulu sering saya sampaikan, maqam mahmud. Kita kalau dengarkan azan disuruh jawab. Kalau sudah selesai azan kita disuruh berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qaimati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'atsu maqaman mahmud. Kata Rasulullah, bagi barang siapa membaca doa ini setelah mendengar dan menjawab azan tersebut baca doa tadi halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Sudah sampai ucapkan. Dihafal belum? Kalau benda, coba coba. Ayo. Ayo bareng-bareng. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah titik Barang siapa yang baca doa ini setelah azan kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nanti akan saya terangkan apa saja yang bisa mendatangkan syafaat sebentar lagi. Atau cukup nggak waktunya? Kalau nggak cukup ya besok. Kemudian kita lanjutkan dulu sampai fasyafaatul lati nafahal Quran maka nafi syirkun. Adapun syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran maksudnya adalah syafaat yang ada kesyirikannya. Antum melihat surat Az-Zumar. Kulillahi syafaatu jami'a. Katakanlah bahwa syafaat ini semuanya kepemilikan Allah, hanya milik Allah. Itu kan seakan-akan meniadakan apa? Meniadakan apa? syafaat. Padahal yang dimaksud di sini adalah syafaat yang di dalamnya ada kesyirikan termasuk Al-An'am ayat 51. Itu kan seakan-akan itu tidak ada syafaat. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yukhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliy tidak ada yang bisa menolongnya pada hari kiamat wala syafiun dan tidak ada yang bisa memberi syafaat. Yang dimaksud yang ditiadakan Al-Qur'an ini adalah syafaat yang di dalamnya ada Walihada asbatan syafa'ata bi'idnihi fi mawadi. Maka dari itu kita jumpai bahwa ditetapkan syafaat atas izin Allah pada tempat-tempat yang lain di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca sekilas Az-Zumar, Al-An'am kayak kayak tidak ada syafaat. Tapi kalau kita baca secara utuh surat Al-Baqarah ayat 255, terus surat An-Najm ayat 26, kemudian surat Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 28 maka di situ kita baru tahu berarti syafaat itu ada dua syafaat yang mun manfia syafaat yang ditiadakan yaitu yang di dalamnya ada kesyirikan dan syafaat al musbita atau al musbata syafaat yang ditetapkan yang ditetapkan syaratnya ada dua kan gitu gitu syarat pertama Orang yang beri syafaat harus dapat izin, yang diberi syafaat harus dapat ridho dan tidak ridho kecuali satu ikhlas dua ittiba. Bisa dipahami? Bakat iya. bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dan Rasulullah menerangkan bahwasannya tidak akan menjadi tidak memperoleh syafaat atau tidak terjadi syafaat illa li ahli tauhid kecuali ahli tauhid wal ikhlas dan ikhlas intaha kalamu selesai perkataan beliau ah masih ada waktu insyaallah apa saja yang harus kita lakukan agar kita ingin agar kita mendapat syafaat? Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat syafaat? Yang pertama, syafaat secara umum ya ini ya maksudnya. Yang pertama, nyata itu membaca apa tadi? membaca doa setelah azan tadi Dan menjawabnya Allahumma rabb hadhihi da'wati tama wassalatil qa'ima ati Muhammadan lil wasilah. Tadi itu Pak sampai selesai itu yang pertama. Kiat-kiat untuk mendapatkannya ditulis. Yang kedua itu hadis Bukhari Pak. Ya saya saya bacakan. Man qala barang siapa yang mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'imah ati Muhammadan wasilah fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Kata Nabi, khalat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari itu yang pertama. Yang ke dua, supaya mendapat syafaat tinggal di Madinah atau sabar terhadap cobaan ketika berada di Madinah. Sampai kalau umroh, apalagi sekarang ini pak, pak dingin-dinginnya. Ini bulan apa ini? Iya, termasuk dingin ini. Mulai dingin di sana. Desember dingin, Desember Januari dingin. Ini Desember kan? Iya dingin. Jadi kalau kita di Madinah, jangankan kita pak, gini-gini. Rasulullah waktu hijrah ke dari Mekah ke Madinah. Saya mau tanya, para sahabat ketika sampai di Madinah banyak yang sakit apa tidak? Banyak. Abu Bakar sakit parah, Bilal sakit parah. Sampai Rasulullah berdoa, "Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini dari kota Madinah." Itu menunjukkan cuaca Mekah itu beda dengan cuaca Madinah. Mekah itu masih agak lembab, anu keringat-keringat titik-titik. Tapi kalau Madinah kering, Kering. Kalau dingin bisa pecah-pecah ini kita ini. Kaki-kaki ini pecah. Makanya Rasulullah mengatakan nih saya bacakan la yasbir ala la ala ala awal madinah wasidatia ahadun min ummati illa kanat lau syafi'an yaumal qiyamah. Tidaklah seorang pun dari umatku yang tahan terhadap cobaan Madinah ketika berada di Madinah Tidaklah demikian kecuali aku akan memberikan syafaat padanya pada hari kiamat. Jadi kalau dengan umroh atau haji, karena di sana ekstrim udaranya maka harus sabar. Tapi kalau Maret itu sudah biasa. Tapi kalau Desember ini dingin. Kemudian selanjutnya nomor tiga memperbanyak diri membaca Al-Quran. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Semangat sampaian ngaji ini Pak. Karo maca Quran semangat dulu. Kajian kemana-mana diikuti, you ya know? Nah, saya tanya, Mau coy Quran bi. Semangat juga. Alhamdulillah. Jangan sampai Pak soal soalnya kajian promo ikut, Kanjuran ikut, Tandes ikut, Manukan ikut. Mau cek Quran? Enggak. Ojo. Ngaji ini serius, mau cek Quran ya. Safian ashabi yaumil qiyamah. Penting loh itu membaca Quran. Nomor nomor berapa sekarang? Empat asyam puasa. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an dua-duanya akan beri syafaat pada hari kiamat. Puasa akan berkata, Ya Rabbi tu minat tu'ami wasyarabi wasahawati fin nahari. Ya Allah dulu aku yang menjadikan hamba ini tidak makan, tidak tidur. Dan menahan syahwatnya di siang hari. Karena aku ya Allah. Maka sekarang ini izinkan aku beri syafaat kepadanya. Wal Qur'anu yaqul Al-Qur'an pun mengatakan, "Ya Rabbi manatuhu minan naumi lail." Ya Allah, aku telah menghalangi hamba ini dari tidur malam. Jam 1 dan 2 dia bangun salat malam membaca aku ya Allah. Maka izinkan aku memberi syafaat padanya ya Allah. Tuh, berarti puasa sama Al-Qur'an ini. Makanya puasa itu kan siangnya puasa, malamnya disuruh baca Quran. Nemen syafaatnya itu. Apalagi kalau lain Qadar, luar biasa. Dua-duanya bisa memberi apa? Nomor itu hadis riwayat Imam Ahmad yang puasa dan Quran tadi. Nomor lima, enam apa lima? Kok tambah empat itu? Lima, ya. Sholatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Pernah saya sampaikan kan? Saya bacakan hadisnya. Mamin min rajulin muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syaffa'ahumullah. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia disolati jenazahnya oleh 40 orang yang ahli tauhid tidak menyekutukan Allah illa syafa'ahumullah. Allah perkenankan syafaatnya 40 orang tadi kepada mayit. Syafaat itu apa? permohonan kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Berarti 40 orang ahli tauhid ini kalau dia nyolati jenazah berarti secara langsung mereka ini memberikan apa? syafaat. Terus kata Nabi, syafa'ahumullah. Allah memperkenakan memperkenakan syafaatnya memperkenankan syafaatnya 40 orang itu untuk si syaratnya ahli nomor satu pokoknya tauhid tidak boleh ditawar-tawar. Nomor 6. Berteman, berteman dengan mukmin yang baik bisa menjadi syafaat pada hari kiamat. Sudah sering saya sampaikan kan ya tadi di awal. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Sampai ketika orang-orang yang beriman itu terbebas dari neraka dan mereka masuk surga. Mereka pertama kali ketika masuk surga berkata kepada Allah, Robbana Kanu yasumuna ma'ana yusalluna wa yahujjuna ma'ana. Ya Allah, teman-temanku dulu mana? Yang sholat bareng aku, haji bareng aku, yang kajian bareng aku. Mana kok gak ada di sini? Ditanyakan. Kemudian Allah katakan, Akhriju man araftum, lihatlah ke surga ke neraka, akhriju man araftum, keluarkan orang yang kamu kenali, yang kamu kenal baik di dunia dulu. Batu kromuswaruhum alanar Maka orang-orang itu dibebaskan dari neraka. Berteman sama orang soleh. Penting. Orang soleh itu orang soleh yang sesungguhnya. Bukan orang soleh yang atributnya soleh. Bukan atribut, tapi kenyataannya. Tidak harus tuan guru, tidak harus kiai, tidak harus profesor doktor, tidak harus kelarnya macam, tidak harus. Orang soleh adalah orang soleh. Dan sering saya sampaikan, orang soleh itu orang soleh. Tidak perlu ada pangkat, tidak perlu ada kekayaan, tidak mesti. Ada orang yang tidak dikenal oleh manusia, tapi dia orang soleh. Ada banyak. Jadi orang soleh di sini adalah orang soleh yang makna yang sesungguh. Sebagaimana kisah Julaibib, masih ingat? Sudah tahu? Sudah sering. Juga kisah Sol sepatu, masih ingat? Yang sholat itu, iya. Ini orang soleh itu orang soleh. Rasulullah mengatakan perhatikan pak, ini supaya standar kita ini bukan bukan madhar dunia saja. Perhatikan. Rasulullah mengatakan, Rubba ash'asa akhbar madfu'in bil abwab lau aksama alallahi la abarrahu. Bisa jadi ada orang yang rambutnya kusut, pakaiannya berjebu, kalau ada di pintunya orang langsung ditutup. Matfu'in bil abwa. Dia kalau ada di, di pintunya orang, pintu langsung ditutup. Ruba as'asa akbar matfu'in bil abwa. Bisa jadi orang itu rambutnya kucel, pakaiannya berdebu. Kalau ada di depan pintu langsung ditutup. Walakin akan tetapi lau aksama Allah la abarrohu. Jika dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doa. Jadi ada orang model kayak gitu tuh. Di dunia nggak dikenal. Di dunia itu dicemooh, di dunia orang memandangnya sebelah mata. Masih ingat nggak kisah ada seorang laki-laki buta? Masih ingat? Yang mana laki-laki buta itu banyak. Kok ngomong asal ingat aja sama ini. Masih ingat cerita orang buta? Ingat. Ingat yang mana? Cerita buta itu banyak. Ada seorang laki-laki buta ingin datang ke Rasulullah bertanya-tanya tentang agama, diplengosi sama Nabi. Rasulullah datang ke orang-orang yang kaya, orang yang pembesar-pembesar Quraisy ditinggalkan orang buta ini. Langsung Allah turunkan ayat dari langit tingkat tujuh diturunkan menegur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat apa itu? Abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Muhammad telah bermuka masam dan berpaling. Bermuka masam, berpaling. Pengennya Nabi kan mendakwai orang-orang besar, yang kau orang buta. Rasulullah gini, aduh, so berpaling gitu. Abasa bermuka masam. Watawallah dan berpaling. Langsung Allah turunkan air. Tidak boleh menghina orang yang dianggap remeh itu tidak boleh. Itu mata dunia, bukan mata Allah yang melihatnya. Ya? Kita nggak boleh seperti itu. Rasul saja ditegur kok. Abasa wa tawalla a'ma. Terus anjaahul a'ma wa ma yudrika la'allahu Jadi orang soleh itu yang, yang orang soleh gak mesti punya atribut dunia gitu ya. Jadi bertemanlah sama orang seperti itu, yang sholat yang baik, sholat jamaah, bakti sama orang tua, tidak nyakiti orang, dia orangnya tawadu, tidak sombong, sholat tepat waktu. lah itu orang soleh. Jangan melihat atribut dunianya, itu orang soleh. Ya. Terus nomor berapa sekarang? Hah? Tujuh. Bersabar atas kematian anak-anaknya. Eh! Pernah dengar kalian ini kan? Pernah dengar? Bersabar atas kematian anak. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamin muslimin muslimina mutulahu lahu mathalathatun aulad." Lam yablughul hinsa illa Allah wa iyyahum bi fadli wa rahmatil jannah. Ya tidaklah seorang muslim anaknya meninggal dunia. Tiga orang, tiga anaknya meninggal dunia akan dikatakan kepadanya Udkhulul jannata. Kalau dia sabar, dikatakan lama masuklah surga. Tapi dalam hadis yang lain cuma satu anak. Jadi kalau ada satu anak ini meninggal dunia waktu kecil mati belum balik, pada hari kiamat nanti apa dia megangi apa? Bajunya ibunya, pegang-pegangi sama ayahnya. Ya Allah, aku tidak melepaskannya sampai engkau masukkan bapak ibuku ke dalam surga. Bisa anak yang soleh. Eh anak yang apa? Mati sebelum sebelum balik. Itu mungkin Anak yang mati sebelum balik itu di akhirat di di asuh oleh siapa? Nabi Ibrahim. Makanya di antara doa-doa kita kalau ada jenazahnya anak kecil mati wafat, doa kita di antaranya ya, Allahumma ja'alhu hufi kafalati Ibrahim. Ya Allah jadikan anak ini dalam asuhannya Nabi Ibrahim. Karena nanti pada hari kiamat diasuh sama Nabi Ibrahim. Dan masih ingat nggak Rasulullah pernah bermimpi dibawa malaikat terus perjalanan mimpinya itu Rasulullah melihat laki-laki yang tinggi sekali terus dikelilingi anak-anak kecil masih ingat hadis itu atau nggak ingat kalau nggak pernah ya nggak ingat pak Hah? jadi Rasulullah itu kebiasaannya Nabi kalau sudah selesai sholat subuh Rasulullah itu sama sahabat terus tanya siapakah yang tadi malam bermimpi Rasulullah sering kayak gitu tapi sampai ini tidak usah bahasa berkata. ngeri ngerti takwil mimpi. Rasulullah kan ngerti. Siapa kan di antara kalian yang bermimpi? Sahabat ngomong-ngomong. Akhirnya Rasulullah ngomong, tadi malam aku kedatangan dua tamu. Sudah ingat? Masa belum pernah sama itu? Jangan menyuruh orang ulangi lagi. Eh? Belum? Eh sudah, perhatikan. Rasulullah kedatangan dua tamu. Tadi malam aku kedatangan dua tamu. Dua tamu ini mendatangi aku kemudian mengatakan intolik pergilah Muhammad cepat cepat bergegas. Maka Rasul bergegas jalan. Di tengah perjalanan Rasul melihat kejadian-kejadian yang aneh. Di antaranya satu Rasul melihat seorang yang seorang laki-laki yang tertidur kemudian ada laki-laki yang berdiri membawa batu besar dilemparkan ke kepalanya orang yang tidur tadi hingga pecah berkeping-keping. Kaget Rasulullah SAW. Manhal. Lu siapa ini? Kenapa kok seperti ini kan? Kak terbertanya tanya Rasulullah siapa ini? Ini Rasul kan dibawa ke alam lain. Mimpi dalam mimpi. Malam-malam dibawa. Ya. Rasul bertanya manhal. hadha? Doa siapa ini? Kenapa orang ini kok dihantam kepalanya? Kata malaikat, intalik. Intalik sudah Jalan terus, jangan tanya. Intolik, terus jalan. Terus. Sampai setelah itu Rasulullah melihat seorang laki-laki yang ditarik apa? Mulutnya dengan apa? Kait sampai ke tengkuknya. Ya? Rasul kaget, lu siapa ini? Kenapa ini orang kok seperti ini? Kata malaikatnya apa? Intolik terus jalan bergegas. Jadi Rasulullah melihat ada suara gaduh, laki-laki perempuan menjerit-jerit. Terus ada api yang menyala-nyala mendekati laki-laki dan perempuan yang menjerit-jerit itu. Rasul bertanya, ada apa ini dong? Kenapa orang itu menjerit jerit Kata malaikat apa? Intolik. Itu kata kuncinya itu Intolik, pergilah. Setelah itu Rasulullah melihat ada orang yang berenang-renang di sungai darah. Ketika dia ingin menepi, dilempari dari atas dengan terus ke, ke, ke, ke tengah lagi lari-lari di sungai jar Siapa ini? Ada apa ini kok diperlakukan seperti ini? Apa kata para malaikat? Intolik. Bukan intolik, bukan. Intolik, pergilah Sampai akhirnya Rasulullah melihat seorang laki-laki yang separuh wajahnya itu tampan, separuh wajahnya apa? jelek. Terus disuruh masuk ke air. Mereka masuk ke air, ketika keluar wajah mereka apa? Bersih. Terus Rasulullah melihat seorang lagi, terus dikatakan siapa ini? Kenapa ini? Terus jalan intolik. Ketemu lagi Rasulullah sama orang yang wajahnya surem gitu. Sambil menjaga tungku api, menjaga perapian. Siapa laki-laki ini? Jawabnya apa? Intolik. Terus Rasulullah melihat laki-laki yang tinggi, ya ini nanti ini ceritanya yang sampai segini. Rasul tinggi dan apa? Di sekelilingnya ada anak kecil. Terus Rasulullah melihat istana di surga. Ini rumahnya siapa ini? Setelah itu terakhir dijelaskan sama dua orang. Adapun yang pertama tadi yang kepalanya dia apa? Itu adalah orang yang keras kepala, dikasih Al-Quran kali sunnah tapi tetap menentang menentang isinya Al-Quran menentang isinya sunnah Nabi diempaskan di kepalanya yang kedua orang yang ditarik dirobek-robek mulutnya dari mulut ke tengkuk ini ada orang yang berdus tidak bisa menjaga terus melihat laki-laki perempuan telanjang terus disambar api ini adalah orang yang berzina ada orang yang berenang-renang di sungai darah adalah orang yang makan riba. Ada orang yang separuh wajahnya jelek, separuh tidak adalah orang yang antara kebaikan dan kejelekannya itu sama. Terus diampuni oleh Allah suruh mandi di sungai surga, balik-balik wajahnya tampan semua. Terus Rasulullah melihat wajah seorang yang murung menjaga api, siapa itu? Abu Lahab. Malaikat malaikat penjaga neraka, khazinun Malaikat penjaga setelah itu Rasulullah SAW melihat laki-laki yang tinggi tadi siapa? Nabi Ibrahim. Sedangkan anak kecil itu adalah anak kecilnya orang-orang yang beriman yang mati dalam keadaan belum Rasulullah Rasulullah melihat istana. Istana siapa itu? Istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baca kisahnya itu panjang tapi ya. Panjang. Ini hadis luar biasa, sampai panjang. Sampai kata kuncinya intolik tadi. Kalau bisa bahasa Arab ya, insya Allah keluar ya, hadis nanti. Itu insya Allah berarti ada berapa poin tadi? Tujuh ya. Ada lagi lain kali insya Allah. Tapi itu cukup lah, tujuh ribu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala abad. Barusan saya kirim ke grup WA materi kajian tadi, masalah syafaat bentuknya PDF dan sudah saya share di grup. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadisnya itu Aku tinggalkan untuk kalian dua hal Jika kalian berpegang teguh dengannya Kalian tidak akan tersesat Yang pertama kitabullah Yang kedua ahli baitku Dalam riwayat yang lain Kitabullah, kitab Allah dan sunnah Jadi ada dua riwayat yang satu, Dan dua-duanya ya, Dia mengatakan Al-Quran dan ahli baitku Jadi hadis itu sahih Al-Sunnah wal Jamaah diwajibkan, bukan disunahkan loh ya, diwajibkan mencintai ahli bait. Diwajibkan mencintai ahli bait, menjunjung tinggi ahli bait, ya. Seperti itu. Itu hukum asal, gitu ya. Nah, adapun ada hadis lain yang sangat banyak man batta'a amaluhu, man batta'ahu amaluhu lam yusrik bihi man bat man alahu amaluhu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, dia tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Artinya apa itu? Yang menjadi patokan itu apa? Amalnya dia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah pernah mengatakan ketika Rasulullah turun ayat wa anzir ashiratakal akrobin berikan peringatan kepada keluarga besarmu. Quraisy ini kan keluarganya Nabi semua. Rasulullah langsung naik bukit sofa dan Rasulullah mengatakan kemarin kalau nggak salah sudah kita terangkan di sini ya. Iya, Rasulullah naik ke bukit sofa, Rasulullah mengatakan dipanggil satu persatu. Selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wah, terakhir ya terakhir nih Rasulullah mengatakan wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sungguhnya aku tidak bisa bermanfaat bagimu dari kiamat. Ambillah hartaku sesuka hatimu wahai Fatimah di dunia, tapi di akhirat la umni angka minallahi syai. Aku tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi tetap alu ahli baik kita hormati, kita cintai, kita muliakan manakala sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak ahli baik yang seperti di Mekah di Madinah banyak ahli yang benci dengan acara kayak gitu-gitu. Banyak. Di antara kemarin Syekh dua orang yang datang sini tahun yang lalu, dua tahun yang lalu. Masih kan enggak? Yang yang mengisi kajian di Al Akbar hak marganya juga, juga marga baik. maulah Jawi lah terkenal itu. Terus sama satunya itu marganya lupa saya. Di Al Akbar kan? Sudah oke okay, sip. Yang ngajakkan kan kita. Stay Ali. Al Akbar tinggal nanti beberapa jam gini dibatalkan sama sama al Modelnya dapat telepon dari orang orang khusus gitu. Jadi nggak gaji pada waktu Akhirnya dipindah ke Mujahidin. Dan mungkin masih ada yang ingat itu. Gak ada yang ingat. Dua tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi banyak ahli bed yang nggak seneng sama kayak gitu-gitu banyak di Arab sana. Jadi intinya itu eh, bukan nasabnya tapi amaliannya. Tapi kalau terbukti amalianya luar biasa plus dia itu ahli bait oh luar biasa kita harus mencintainya kita harus menyayanginya kita harus memuliakannya gitu ya jadi tetap kita mencintai ahli bait Nabi selama sesuai dengan aturan wallahu a'lam yang lain silakan kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan sama azan tadi kita menjawab ada tubuh itu kan ada persalatul itu. Kita menjawab atau diam saja. Idza sami'tum al Muazzin faqulu kama qala al Muazzin. Kalau kalian mendengar suaranya Muazzin maka jawablah seperti perkataannya Muazzin. kecuali yang ada dalil yang beda yaitu apa ketika baca khailul apa khayy al sama khayy alal falah ada dalil khusus apa dalil khususnya disuruh baca la haula wala quwata illa terus bagaimana Ustaz keumumannya dijalankan berdasarkan keumuman kekhususan dijelas dijalankan berdasarkan kekhususan berarti kita jawab sesuai dengan ucapannya muadzin tapi ada pengkhususan dari nabi yaitu khayy alas sola terus bagaimana dengan Asalatul salatu dia ada penjelasan. Ketika tidak ada penjelasan berarti masuk yang umum. Apa tadi? Kalau dengarkan suara imam, eh, apa? Muadzin, jawablah seperti perkataannya. Ada hadis tapi tidak ini tidak tidak kuat, lemah. Jadi kalau ada Asalatul khairum minan ya kita jawab Asalatul khairum Sudah, ada lagi. Terakhir. Tiga biar janji. Sampai boleh di luar nanti, Mas. Atau besok di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita dengar ada dari masjid sana. ini ternyata ada adanya kan cuma di situ. Telat. apa harus tidak buat atau? Ya, al asal adalah masjidnya kita yang sholat di situ. Hukum asalnya ya masjid yang biasanya kita sholat di mana. Kalau panjenengan rumahnya di sini nih, sholatnya biasanya di mana? Al Furqan ya. Kalau Al Furqan ada suara adzan ya kita jawab. Tapi kalau mau jawab dua-duanya sih tidak apa-apa karena umum ya adzan ya. Cuman kalau saya pribadi ya sampai sholat di mana yaitu yang sama jawab. Tapi kalau mau jawab juga tidak ya apa-apa karena keumuman kalau kalian mendengarkan Terakhir mas, kasihan juga ya. Silakan. Eman, tinggal satu dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. apa? teman yang soleh Nulis wasiat. Wahai anakku tolong kalau aku mati hubungilah orang fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan untuk menyolati jenazahku tapi yo pastikan orang yang ngumpul soalnya satu di Jakarta yang satu di Amerika pertama hukumnya tidak boleh itu menunda-nunda apa apa Bubur. kedua menyulitkan orang juga gitu ya. tapi boleh kalau itu mudah boleh sama tahu orang yang ahli tauhid yang baik di antara wasiatnya para masyarakat seperti Syekh Albani ya, wasiatnya kan kalau aku mati nanti tolong yang memandikan jenazahku adalah fulan, fulan. sebutkan yang begitu. Apa? Cuman tadi itu ya, ya intinya jangan sampai menyulitkan. Karena kita kan nggak tahu ketika kita mati ini nggak tahu orang yang mau nyulat tadi mungkin pas ada di menyulitkan anak yang harus menunaikan wasiat juga kan gitu kan ya. Kecuali kalau yang sudah permanen di desa gitu nggak kemana-mana gitu ya Intinya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai menyulitkan. Kalau aku mati tolong jangan sampai jenazahku dinaikkan ambulan. Carilah kuburan yang terdekat ketika aku meninggal misalnya. Ada juga kasus kalau orangnya itu sudah nikah, dapat orang Aceh, mati, aslinya orang Surabaya, gak usah dikirim jenazahnya ke Surabaya. Buminya Allah yang sana itu sama. Maksudnya. Enggak ada terus kalau di bumi kan di Surabaya itu bebas dari ada kubur ya ada juga. Sama-sama bumi jadi nggak usah menyulitkan itu. Jadi sulit. Sudah? Semoga bermanfaat. Tidak boleh. stop Besok insya Allah. Ya silakan Pak. Ini nggak bisa yang punya masjid soalnya. Silakan silakan. Sampai saya mati duluan. Contohnya nggak enak loh. ya namanya ya hukum asal kan wasi itu dikerjakan. Tapi manakala wasi itu terhalang karena ada udur syar'i mati itu kan ya syar'i nggak mungkin orang nggak mati.